Bismillah. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah falamudillalah. wa may yudlil falahadiyalah. wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib malam Sabtu 15 Januari 2021 bertepatan dengan 3 Jumada Tsani yang mana 1442 Hijriah yang mana pada kesempatan hari ini kita akan memberikan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang keempat bab hukmu Siyami Ramadan bab hukum dari puasa Ramadan atau bab yang ketiga, hukum siam Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada penjabaran pelajaran malam ini, silahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matn. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyam Ramadan. Al-babu thalithu hukmu siyam Ramadan. Berkata penulis di dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis sahih tentang permasalahan puasa Ramadan. Al-Babu Salis, bab yang ketiga. Hukmu Siyami Ramadan. Tentang permasalahan hukum puasa Ramadan. Maka hukum puasa Ramadan barakallahu fikum hukumnya fardu ain. Kami telah bahas pula makna definisi fardu ain dari fardu kifayah dan pendalilannya puasa Ramadan wajib fardu ain dari Al-Qur'an dan dari sunnah dan dari al-ijma. Adapun dari ayat Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan yang kedua setelahnya 185. Yang mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya di sini wahai orang-orang yang beriman kutiba lafaz kutiba yufidu bihi al-wujub di ilmil usul seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Bada'iul Fawaid bahwa mimma yustafad bihil wujub lafaz kutiba maka contoh yang lain tentang kewajiban dengan lafaz kutiba ini misalnya di dalam ayat Al-Qur'an kutiba alaikumul kital, Wajib bagi kalian untuk berjihad. Wa kutiba alaikumul kisos, Wajib bagi kalian untuk melaksanakan kisos. Bagi yang membunuh, dibunuh lagi. Maka ini contoh lafaz kutiba. Dan juga di dalam ahadis banyak as-salawat al-maktubah. Maknanya al-maktubah dari kitab. Salat yang diwajibkan. Seperti hadis yang telah kita lewati dari Tolhah ibnu Ubaidillah. Ya Rasulullah berikanlah kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Kemudian disebutkan as-salawat al-maktubah. Salat-salat yang diwajibkan. Maka makna maktubah ayat eh, kutiba seperti di, di sini. Pendalilan dari ayat yang kedua, sahur Ramadan ala unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra yasumhu. Maka barang siapa yang masuk kepada kalian bulan Ramadan dalam keadaan badan sehat, dalam keadaan tidak musafir, tidak pergi ke Jawa, tidak pergi ke Medan, tidak pergi ke Aceh, maka tetap di Dharmasraya dan badannya sehat, fal yasumhu agar dia berpuasa. Wajah pendalilan fal yasumhu yasum fi'lun mudhari majum dengan lam amr. Maka di ilmil usul lam amr yang masuk kepada fi'lun mudhari yang menjazamkannya yufidul wujub, maka di sini dua pendalilan dari Al-Qur'an tentang kewajiban puasa Ramadan fardu ain. Dan kewajiban puasa Ramadan pendalilan dari hadis seperti hadis yang akan kita sebutkan di dalam matan dan pendalilan dari ijma maka telah dinukilkan ijma oleh banyak dari para ulama. Maka inilah dari permasalahan kewajiban berpuasa Ramadan dari pendalilan Al-Qur'an. Dan jika ditanya kutiba alaikumus siam di sini tidak menunjukkan puasa Ramadan hanya asyam dengan alif lam. Dari mana pendalilan kok yang diinginkan puasa Ramadan? Telah kita jawab apa jawabnya? Kalimat asyam masuk kepadanya alif lam ahad zihni. Maknanya adalah puasa Ramadan yang diinginkan. Mana pendalilan kalau itu bulan Ramadan yang diinginkan? Ayat yang setelahnya. Sahru Ramadan. ala diungzila fihil Qur'an. Maka dia adalah puasa syahrul Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Maka sekarang kita masuk kepada pendalilan dari hadis-hadis. Maka setelah penulis menyebutkan pendalilan dari Al-Quran, maka di sini akan disebutkan pendalilan dari hadis dan akan menjelaskan wajah pendalilan hadis dengan wajudalalah wujud dari segi alfad yang biasa dipergunakan di ilmu usul. Yang pertama hadis Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Anahu qala kunna fi Ramadana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a sama wa man syaa'a aftara. Fa aftada bi ta'ami miskin hatta unzilat hadhil ayah Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka berkata penulis falyasumhu yufidul wujub. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya dulu kami di awal perintah puasa Ramadan di zaman Nabi. Lihat awal perintah puasa Ramadan. Awal perintah puasa Ramadan itu berbeda dengan di zaman kita sekarang. Maka bisa lebih keras dan bisa lebih lunak. Apa maknanya? Bisa lebih keras dan bisa lebih lunak. Dari bisa lebih keras, dia itu sistemnya tidak seperti puasa di zaman sekarang, tetapi puasanya wisol. Apa makna puasa wisol? Bahwa awal turun Ramadan, bentuknya puasa wisol, Makna puasa wisol, makna wisol diambil dari wasel, disambung. Maknanya masuk kepada waktu maghrib seperti sekarang. Sama berbuka. Namun tidak berbuka seperti di malam-malam Ramadan di zaman sekarang. Terus sampai kepada waktu fajar asani. Sehingga masuk waktu sahur. Kemudian masuk waktu fajar yang kedua yang di, dijadikan waktu limit batas kita ini mulai berpuasa sampai kepada maghrib di hari yang akan datang. Maka itu puasa di zaman kita sekarang. Adapun di zaman pertama turun puasa Ramadan lebih ketat dan lebih ringan. Lebih ketatnya puasanya jenisnya wisol. Maknanya jika masuk waktu maghrib berbuka seperti biasa namun dibatasi. Pertama, dibatasinya jika dia tertidur, baik setelah sholat maghrib kemudian capek, menunggu makanan dan sebagainya tertidur, maka telah haram untuk berbuka. Apapun yang seseorang telah tertidur lelap, maka tidak boleh lagi untuk makan pada malam itu sampai bertemu maghrib lagi yang akan datang. Ataupun yang kedua, terbangun terus sampai sholat isya. Dan dulu sholat isya apa Tidak jam 7.30 tetapi jam sembilan setengah 10 seperti itu. Maka jika bertahan tidak tertidur, dia bisa sampai waktu isya atau makan. Namun setelah waktu sholat isya datang, maka tidak boleh makan sampai midnight, sampai fajar, sampai duha, sampai duhur, asr, maghrib dan bertemu waktu maghrib yang di hari kedua. Itu dinamakan wisol. Maka ini membuat berat kaum muslimin. Dan juga tidak boleh makan dan berhubungan intim dengan istrinya. Maka membuat berat akhirnya turun ayat uhilalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum maka sekarang ini dihalalkan di dalam Al-Qur'an disebutkan untuk kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian di malam Ramadan. Bukan hanya permasalahan hubungan intim dengan istri tetapi disebutkan wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad al khaytil aswadi al fajr thumma atimu siyama ila lail. Kemudian dihalalkan pula makan dan minum. Sampai kapan? Sampai terlihat benang putih yang horizontal di ufuk timur dari benang hitam kegelapan malam, maka di situ batas dari haramnya untuk makan dan minum di malam. Maka dihalalkan dari makan, minum, dan berhubungan badan di ayat yang menjelaskan bahwa sebelumnya puasa dalam keadaan wisau. Ini dari permasalahan lebih ketat dari zaman sekarang. Kemudian diturunkan ayat tadi, maka puasa jadilah seperti sekarang ini. Di malam puasa Ramadan, kita berbuka, maghrib, terus sampai yatabayanalakum al-khaitul abiyat minal khaitil aswad minal fajr. Dan uhilalakum laylatas siyam arrofatu ila saikum Halal kepada istri-istri kita. Maka inilah yang jadi puasa seperti sekarang ini dari ayat tadi. Adapun dari permasalahan yang lebih ringan dari perkara puasa di zaman sekarang, di zaman dulu seperti di hadis ini berkata Salamah ibnu Aqwa bahwa kami dulu di bulan Ramadan di zaman Nabi man syaa soma wa man syaa di saat turun puasa Ramadan, barang siapa yang ingin puasa, maka puasa. Yang ingin berbuka boleh, tapi dengan syarat apa? Untuk membayar it'am sitin, eh, it'amun miskin. Membayar satu kali ataupun satu hari, dia tidak berpuasa membayar satu makanan untuk orang fakir. Satu orang fakir. Maknanya memberikan makanan berbuka untuk satu orang fakir. Itu di zaman dahulu maka lebih ringan. Maka begitulah hukum Islam ada nasikh wal mansuh, Ada yang menghapus dan dihapus dan ada yang dikurang dan ada yang ditambah. Maka untuk puasa Ramadan ada yang dikurangi dari keketatannya dulunya wisol sekarang biasa dan juga ditambah ketat dari permasalahan al-fidyah. Dulu diperbolehkan kita untuk berpuasa dan jika tidak mampu membayar buka bagi satu orang. Namun di zaman sekarang tidak boleh. Kecuali orang yang safar dan orang yang sakit. Pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamir ukhur Ini syar'i. Orang yang safar dan orang yang sakit di bulan Ramadan boleh makan di siang harinya. Namun fa'idatun fi ayamin ukhar agar dibayar kodok di hari yang akan datang setelah keluar dari Ramadan masuk Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah dibayar di situ sampai kepada masuk Syaban tahun yang akan datang maka itu di zaman dahulu kemudian di zaman sekarang tidak boleh membayar fidyah mana pendalilannya seperti di ayat di hadis ini kemudian Turun ayat kata Salamah al Aqwa, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka di saat turun ayat barang siapa yang mendapati puasa Ramadan dalam keadaan sehat dan tidak safar, falyasumhu wajib untuk berpuasa. Maka hadis Salamah al Aqwa di sini memberikan faidah tentang dulu di zaman Nabi Muhammad perintah untuk berpuasa itu tidak begitu ketat Wajib bagi yang berpuasa jika tidak mampu membayar fidyah. Ada pilihan. Maka inilah dari pendalilan di saat turun ayat faman syahida minkum musyahra falyasumhu maka ini ayat menjadi pendalilan dinasakh atau dimansuhnya perintah membayar fidyah. Sekarang tidak boleh seseorang membayar fidyah lagi secara mutlak atau tidak? Tidak. Masih boleh untuk siapa? Mereka orang-orang ahlul a'dar. Orang-orang yang boleh mendapatkan udur. Seperti nanti akan kita bahas diantaranya perempuan yang apa? Yang takut akan janinnya dan yang juga dalam keadaan dia hamil takut janinnya akan menderita karena puasanya ataupun karena laki-laki ataupun perempuan yang jompo. Yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa sama sekali. Maka di sini membayar fidyah. Boleh. Seperti nanti akan kita bahas di tafsir Ibnu Abbas. Bahwa ayat faman syahidah minkum sahra yasumhu. dikecualikan untuk orang-orang yang tua jompo dan perempuan yang ditakutkan akan hamilnya maka boleh untuk membayar fidyah. Selain itu tidak boleh. Seperti biasa kita masuk kepada biodata dan biografi sedikit dari para sahabat. Maka siapa di sini Salamah ibnul Aqwa? Begitulah periwayatan di dalam hadis-hadis Salamah ibnul Aqwa dengan dinisbatkan kepada kakeknya Al Aqwa. Maka asalnya namanya adalah Salamah ibnu Amr ibnul Aqwa. Maka banyak dari muhadisin yang masyhur dia dinisbatkan kepada nama kakeknya. Ini tidak apa-apa, halal-halal saja. Karena bapak dan kakek bimanzilatin wahid, bapaknya tidak bisa jadi kecuali karena ada kakek. Maka dinisbatkan kepada kakek pun tidak apa-apa. Tergantung mana yang paling masyhur. Seperti siapa? Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal ternyata jika rujuk namanya bukan Ahmad bin Hambal. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal. Maka Hambal nama kakeknya. Begitupun Salamah ibnu Aqwa. Dia adalah Salamah ibnu Amr ibnu Aqwa. Dan di sini an salamata, kenapa an salamata? Bukan an salamati. Hah? Karena majnur wa alamatu jarrihi bil fathah annaha mamnu' min asraf apa sebabnya? Al alamiyah wa wa mahtumah bi ta Contoh lain Hudzaifah, Ubaidah, Hamdalah, Hamzah, Hafsah, Fatimah, dan yang lainnya. Dan dari keutamaan Salamah ibnul Aqwa, maka dia min asja'in nas. Dia adalah orang yang gagah berani di zamannya dan seorang sniper. Di mana dia jika membidik maka bidikannya tepat. Seperti di dalam hadis yang mana hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainun minal musyrikin wa huwa fi safar. Fajalasa inda ashabihi. Summan salla faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faktulu faqtuluh. Qala fasabattuhum ilaihi faqataltuhu wa akhadtu salbahu fanafalani iya Bahwa pada suatu suatu ketika di saat kami safar, Nabi safar dan Salamah ibnu Aqwa bersama para sahabat bersama Nabi. Kemudian ata ainun, apa makna ain? Datang mata, apa mata? Mata itu di dalam lugatil Arabiah ain banyak sekali maknanya. Ainun pertama mata. Seperti hadis yang datang dari berbagai sahabat di antaranya Ibnu Abbas bahwa ainan latamassahu nar dua mata yang tidak bisa dibakar oleh api neraka ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah dua mata yang tidak akan pernah dimakan api neraka mata yang pertama mata yang menangis karena Allah berderai air mata dikarenakan takut kepada Allah dan yang kedua ainun Sufi sabillillah dia menjadi haris, menjadi penjaga. Misalnya menjadi menjadi penjaga di batas pertahanan di mana di depannya musuh mungkin menyelinap malam hari maka dia menjaga keamanan maka itu mata-mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Yang kedua, ainun yakni mata air Dalilnya banyak di Al-Quran. Apa? Ainun yasrobu biha ibadullah. Maka mata air maknanya dan yang lainnya. Dan begitu pun makna ain juga bermakna mata-mata. Spy. Yang mana mata-mata ataupun spy di sini dinamakan ainun karena dia bagaikan mata yang dikirim. Itu maknanya. Dan di sini yang diinginkan adalah yang ketiga yang kami sebutkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ainun minal musrikin. Datang kepada Nabi mengendap-endap mata-mata dari kaum musrikin. Wahwa fis safar. Dan Nabi pada saat itu sedang safar dan duduk dengan para sahabatnya. Suman salla Kemudian dia itu duduk mendengar apa yang diucapkan Nabi, kemudian berpaling pelan-pelan. Nabi dia seorang rasul, dicintai oleh Allah dan turun kepadanya wahyu. Nabi diberitahu bahwa orang ini mata-mata. Maka berkata Nabi kepada para sahabatnya, "Utlubu faktuluh." Tangkap, bunuh dia. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan Salamah Ibnu Aqwa qala tuhum ilaihi maka dia lompat mengejar orang yang menjadi mata-mata tersebut Kata dia, fasabaktuhum. Aku mendahului seluruh jagoan dari para sahabat. Ini pendalilan bahwa dia sahabat yang sangat jago. tuhu wa akhadtu salbahu fanafalani iyahu. Maka aku membunuhnya dan aku ambil barang-barang yang berharga. Seperti kalau di zaman sekarang tentunya semua orang apalagi mata-mata membawa pistol, membawa AK47 ataupun automatic cup ataupun M16 buatan USA M16 yang jelas apa yang ada berharga dibawa ataupun granatnya dibawa ataupun pisau rambonya dibawa dan sebagainya maka dibawa diberikan kepada Nabi ini yang bisa aku ambil dari dia yang bermanfaat untuk berperang maka fanafalani iyahu disuruh aku mengambil dari apa yang aku dapatkan darinya maka ini menjadi pendalilan bahwa dia adalah seorang sahabi yang gagah berani dan juga dia seorang sniper. Di mana di dalam riwayat berkata Nabi Muhammad SAW man qatala rajul faqalu Salamah ibn al-Aqwa faqala Nabi SAW. lahu salbuhu ajma'u. Maka barang siapa yang membunuh orang yang mata-mata tadi maka baginya seluruh dari apa yang ada padanya sehingga rampasan dari orang yang meninggal tadi untuknya. Diambil semua alat-alat perangnya. Dan yang bermanfaat, jika ada emas, diambil emasnya dan sebagainya. Atau ada uang, ada dolar, Benjamin Franklin, atau mungkin ada dulu. 100 <laughs> dolar Benjamin Franklin, belum ada. Maka diambil semua apa yang bermanfaat diberikan untuk sahabat Salamah Ibnul Aqwa ini. Adapun ucapan Nabi di dalam hadis tadi, "Man syaa sama wa man syaa aftara faftada bi ta'amin miskin." Maka di zaman dulu pertama turun, barang siapa yang berpuasa, puasa. Barang siapa yang ingin membayar fidyah, membayar fidyah satu ta'amin miskin. Maka inilah hukum dulu di zaman Nabi bahwa puasa Ramadan ada pilihan. Mana dalilnya? Ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran di sini sudah dimansuh. Wa ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maknanya wa ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi mereka orang-orang yang tidak mampu berpuasa agar membayar fidyah ta'am miskin. Satu makanan untuk orang yang miskin. Maka ayat ini ayat yang dimansuh. Maka Allah menurunkan ayat yang lain. Kalau ini ayat di surat Al-Baqarah 184. Dimansuh, hukumnya sudah tidak bisa dipakai. Dengan turunnya ayat ke 185 yang setelahnya. Syahrul Ramadan ala diung zilafihil Quran. Terus setelah itu disebutkan. Faman syahidamin fal yasumhu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan safar, maka dia harus berpuasa. Maka orang yang mukim dan sahih tidak boleh memilah dan memilih lagi setelah itu. Bahkan para ulama dari para sahabat, bukan hanya para ulama kita di zaman yang sudah jauh dengan mereka 1442. Para sahabat yang memahami bagaimana turunnya Al-Quran, mereka pun mengatakan ayat ini mandalat hadil ayah wa ladina yutikunahu ta'amun fidyatun ta'amun miskin kana man arada an yuftira tadi hatta nazalatil ayah tiba'daha, fanasakhot ha ini fikih dari Salamah Ibnul Aqwa juga selain dia pemberani dia juga fikih dalam tafsir Al-Qur'an dia mengetahui mana nasih, mana mansuh. Mana nasih, nasih itu yang menghapus, mana fal yasumhu. Faman syahidah minkum musahra fal yasumhu. Mana yang dihapus ayat wa ala ladina yutikunahu fidyatu ta'amun miskin. Ini mansuh. Maka disebutkan oleh Salamah Ibnu Aqwa bahwa ayat ini faman syahida minkum syahra falyasumhu dia yang menghapus. Selain itu juga nas dari sahabat yang lain Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar seorang alim ulama di zamannya dari para sahabat yang muda, maka beri, begitupun dia membaca ayat ini, fidyatun ta'amun miskin qala hiya mansukhoh. Ayat ini dihapus hukumnya. Maka tentang pembacaan ayat Al-Qur'an wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin maka di sini dibaca dalam keadaan mendapatkan pahala insya Allah. Namun amalnya tidak ada. Karena telah dimansuh dari segi hukum. Adapun lafad faliyasumhu yufidul wujub. Kata penulis. Maka dari lafad-lafad wujub itu banyak. Di antaranya lam fal Lam yang masuk kepada filun mudore yasumhu. Fal dinamakan lam amr. Dan dia menjazmkan fi'lun mudore. Maka lam amr ini yang menjazmkan filun mudore di ilmi usulil fikih memberikan makna wajib. Seperti misalnya contoh fal ya'budu rabb hadzal bait. Fal ya'budu. Maka ya'budu filun mudore majzum dengan apa majzumnya? Hadfi nun. Fal ya'budu. Karena ada lam amr. Maka fal ya'budu maknanya wajib bagi kalian untuk beribadah kepada Allah Rabb hadzal bait. Selesai dari hadis yang pertama. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua dari Abdullah ibni Umar. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bunyal Islam ala khams syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan muttafaqun alaih. Ini adalah pendalilan dari penulis dari hadis yang kedua. Seperti biasa penulis menginginkan hadis-hadis yang terdahulu adalah hadis-hadis yang paling kuat derajatnya. Seperti pertama dari Salamah Ibn Al-Aqwa. Mutafakun alaih. Dan pendalilannya jelas. Afwan dari Salamah Ibn Al-Aqwa diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa didahulukan padahal hadis Ibnu Umar mutafakun alaih karena dalilnya sorry jelas tentang kewajiban puasa Ramadan dan menjelaskan ayat ini wajib menaseh dari ayat fidyah fa'amun miskin. Adapun di hadis yang kedua dari Ibnu Umar, maka wajah pendalilannya pun jelas. Bahwa Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan yang kedua, mendirikan salat ay eh, salat lima waktu. Yang ketiga, wa ita izakah membayar zakat zakat yang wajib seperti zakat ilmal, zakat ilmawasi, hewan ternak dan yang lainnya. Di antaranya juga masuk zakatul fitr wal hajj dan melaksanakan haji dan saumi Ramadan. Juga melaksanakan puasa Ramadan. Maka syahidnya di sini puasa Ramadan adalah wajib karena dia bagaikan fondasi muslim, seorang muslim dalam beragama Islam. Maka jika runtuh puasa, maknanya dia tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka runtuh bangunan Islamnya sehingga bukan seorang muslim lagi. Seperti itu maknanya. Namun yang diinginkan di sini runtuh bukan seorang muslim lagi jika dia beranggapan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib lagi. Maka di sini dia masuk kepada kekufuran. Adapun malas berpuasa dari semenjak kecil tidak dilatih oleh orang tuanya dan masuk kepada balik bermain-main dengan puasanya. Puasanya seperti zebra cross. Hari ini puasa, besok buka. Puasa, buka. Puasa. Sehingga puasa sahur Ramadan hanya 15 hari. <laughs> Maka di sini yang rajih tidak bisa kita kafirkan. Dan pengkafirannya juga tidak seperti salah Yang datang jelas pengkafirannya di hadis Jabir. Fainal ahad. Baina syirk wal kufur wal islam. As-sholah ataupun tarkus sholah. Adapun puasa juga bisa dikafirkan jika memang dia mengatakan puasa itu sudah tidak wajib lagi. Adapun sahabat Abdullah ibnu Umar seperti biasa kita masuk kepada biodata dan biografi dari sahabat-sahabat yang belum kita sebutkan. Maka Abdullah ibnu Umar anak dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang mana dia kunyahnya masur dengan Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibn Khattab Al-Qurasi Al-Adawi yang mana dia masuk kepada Islam semenjak dia kecil. Maka kenikmatan dari Abdullah bin Umar masuk Islam umurnya masih kecil berserta bapaknya. Dan dia belum balik pada saat itu. Dan dia hijrah dengan bapaknya. Dan keuntungan orang yang hijrah, hijrah dengan bapaknya Umar. Karena para sahabat yang lain takut melaksanakan hijrah dari kaum musyrikin. Bahkan sudah menjadi sunatullah Nabi Muhammad pun diinginkan oleh Allah hijrahnya sembunyi-sembunyi. Bersama the old friend Abu Bakar radhiyallahu anhu dan melaksanakan sebab-sebab untuk melaksanakan hijrah agar tidak diketahui. Adapun Umar maka dia di saat mau hijrah membawa anaknya dan barang-barangnya dan keluarganya dan mengumpulkan Quraisy dan mengacungkan pedang. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan barang siapa yang ingin Maksudnya sudah bosan dengan hidup. Ini Umar. Akan melaksanakan hijrah. Menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Maka halangi aku. Tidak ada yang berani menghalangi. Maka inilah keutamaan Umar Ibn Khattab. Seperti disebutkan oleh anaknya Ibnu Umar. Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Mazilna a'izzat a'izzatan mundu aslama Umar. Maka tidaklah Islam itu menjadi kuat kaum muslimin menjadi kuat dan menjadi tinggi derajatnya di kalangan orang-orang kafir Quraisy di saat masuknya Umar. Maksudnya sebelum masuknya Umar, kaum muslimin ketakutan. Kaum muslimin dan pelaksanaan Islam tidak berani dirohirkan. Maka di saat Umar masuk Islam, dia hijrah pun diumumkan. Orang-orang yang lain merasa takut dan melaksanakan hijrah dengan sembunyi-sembunyi ada yang menginfakkan hartanya untuk diambil. Di antaranya siapa? Suhaib ibnu Sinan. Dia mempunyai harta yang banyak. Dikatakan ambil hartaku. Abu Yahya Suhaib. Maka akhirnya diganti dengan harta karunnya. Sehingga dia datang ke Madinah dalam keadaan fikir, fakir, miskin dan papa. Dirampas hartanya. Namun Umar membawa perlengkapan dan membawa anaknya untuk hijrah. Maka ditantang siapa kelompok kufar Quraisy yang ingin istrinya janda halangi Umar. Maka inilah ucapan dari Ibnu Umar, mazilna aizatan mundu aslama Umar. Maka tidaklah Islam menjadi mulia dengan masuknya Umar ke barisan kaum muslimin. Maka butuh dalam permasalahan dakwah seorang yang gagah, berani, perkasa dan menyampaikan kebenaran dengan lisan yang benar maka butuh kadang-kadang agar orang-orang awam, orang-orang yang busuk hatinya, orang-orang yang ingin mencelakakan dakwah dan ingin menghancurkan dakwah akan bisa menjadi hina dan agar Islam menjadi mulia. Adapun dari keutamaan Ibnu Umar yang menonjol, dia minal muksirin firiwayatil asar. Dia termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan dia ranking keberapa? Kedua setelah Abu Hurairah. Maka dia di ranking yang kedua hafalannya 2630 hadis. Dia jauh dengan Abi Hurairah. Abu Hurairah ranking pertama berapa? 500 5740-an hadis. Ranking kedua 2630 hadis. Maka berbeda jauh. Maka ini adalah Abdullah bin Umar yang mana dia orang yang soleh, di mana ditazkiyah oleh Nabi, di mana dia berkata kepada istrinya Hafsah, katakan bahwa Abdullah ibnu Umar waladun diriwayat rojulun soleh. Dan diriwayat disebutkan nikmar rojul Abdullah laukana yusali bilain. Maka senikmat-nikmatnya laki-laki pemuda adalah Abdullah ibnu Umar. Dia adalah orang yang soleh jika dia melaksanakan sholat di malam hari. Maka hadis ini hadis yang mutafakun alaih dari Hafsah. Maka inilah keutamaan dari Abdullah ibnu Umar sehingga dia menjadi orang yang soleh dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Dan dia juga termasuk perawi hadis yang paling banyak dari para sahabat setelah Abi Hurairah. Dan jika kita rujuk kepada Sahih Al-Bukhari dan Muslim, riwayat-riwayat yang paling kuat periwayatannya Pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya dengan silsilah ad-dahbiyah siapa? Malik an Nafi' an Ibni Umar. Maka sanad ini Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ini adalah silsilah az-zahabiyah kata Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sangat senang kepada sanad ini dinamakan silsilah rantai emas. Dan di riwayat yang lain dari Ayub As-Sikhtiyani dan di riwayat yang lain dari Ubaidillah ibnu Umar al-Umari dari Nafe dari ibnu Umar. Sehingga jalan yang madarnya kepada Nafe an ibnu Umar dari tiga Umar al-Umari juga Ayub as sikhtiani bukan Abu Ayub. Ayub as sikhtiani Maka tiga ini meriwayatkan dari Nafe dari Ibnu Umar. Dan juga di jalan yang lain yang banyak juga Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalan anaknya. Kalau dari jalan anaknya berarti dari jalan Imam Az-Zuhri An Salim An Ibni Umar. Muhammad. Ijlis. Kum. Kum hunak. Dari jalan Salim. Dari jalan Ibnu Umar. Jalannya kebanyakan dari Imam Az-Zuhri. An Zuhri An Salim dari bapaknya Abdullah ibnu Umar. Dan dari jalan yang ketiga dari Malik, dari Abdullah ibni Dinar, dari Ibnu Umar. Maka Imam Al-Bukhari dan Muslim banyak sekali jalannya dari jalan tadi. Jalan dari Nafe, siapa? Tiga, Malik, Ayub Asyikhtiani Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari dari Nafe, dari Ibnu Umar. Jalan dari Salim siapa? Az-Zuhri, An-Salim, An Ibnu Umar. Dan juga jalan yang ketiga dari Malik, dari Abdullah ibn Dinar dari ibnu Umar. Siapa Abdullah ibn Dinar? Kok bisa mengganti Salim dan Nafe? Siapa Abdullah, Abdullah ibn Dinar? Maula Maula ibnu Umar atau Maula Umar? Maula ibnu Umar. Yang mana dia datang setelah Nafe. Maka inilah yang bisa kita berikan ataupun kita selesaikan hadis. Maka hadis bunyal Islam ala khoms di sini adalah asas dari seseorang yang mengaku beragama Islam, maka dia itu harus terpenuhi lima perkara dan dijadikan oleh penulis pendalilannya di sini hukumnya wajib karena dia adalah dari asas pondasi seorang muslim. Maka puasa Ramadan hukumnya jadi wajib karena dia harus terpenuhi sebagai asas dari seorang muslim. Kemudian kalimat di dalam matan muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih? dimutlakkan kepada ittafaq al-Bukhari wa Muslim. Sehingga makna mutafakun alaih disepakati al-Bukhari dan Muslim. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bilhamdika. Asyhadu an la ilaha